والصلاة والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وصحبه وما حيث حيكم الإسلامية تحية العباد المباركة تحية من الله تحية أهل الجنة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, disyukur kehadirannya pada kesempatan sore hari ini untuk perjumpaan kita melanjutkan kajian tentang permata-permata pelajaran dari Ulama Rasyidin. Pada pembahasan yang lalu kita sudah melihat beberapa bagian dari kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan di dalam persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Ada banyak kisah tentang Sidina Abu Bakar Siddiq yang sangat menakjubkan dan kita tambahkan pada kesempatan sore hari ini beberapa di antaranya. Misalnya ketika kemudian Sayyidina Abu Sidi ini berdiri pada sekitar tahun ke-7 atau ke-8 dari bulan ketika banyak sahabat telah berhijrah ke Habasyah maka demikian pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasakan satu tekanan yang besar di tengah masyarakat petamaka. Jika bisa membaca bahwa Al-Imran ayat ke-190 يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعض من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار Sawa min indillah wallahu indahu as Ayat ini turun dalam keterangan Imam Asyuti pada kitab Lugal Nuzul terkait dengan pertanyaan muhajirah yang agung Musalam radhiyallahu anha ketika Musalamah yang adalah wanita muhajirah pertama kota Madinah sebagaimana disebutkan pada anak bin Malik wanita pertama yang berhijrah ke Madinah dan menemui kami di sini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha dan kisah tentang hijrah Ummu Salamah adalah kisah tersendiri yang menakjubkan di mana dia diantarkan oleh seorang lelaki yang masih musyrik tetapi amat baik ada dan akhlaknya yang berhubungan ah, Tauhah serta kunci Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat pujian kepada orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Maka Abu menyatakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, kenapa kan ayat-ayat beriman berhikmat kebencian itu semuanya dengan kata ganti untuk laki-laki? Rasulullah menjawab kepada Abu Salamah, sesungguhnya kata ganti itu meliputi semua, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad memang kata gantinya laki-laki kata Rasulullah itu adalah umum mencakup laki-laki maupun perempuan. Kata tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar pertanyaan banyak salah kepada anha maka Allah menurunkan ayat ini. Allah menyatakan saja balahum maka memperkenalkanlah Allah Rabbuhum Rabb mereka itu kepada mereka doa-doa mereka yakni bahwa Allah berfirman anni la amal amil amilin minkum sesungguhnya aku tidak akan menyanyiakan amal dari salah seorang di antara kalian yang mengerjakan perbuatan baik itu minta zakarin dari laki-laki atau ataupun perempuan. Jadi atas pertanyaan salam itu Allah kemudian berdasarkan ayat minta zakarin atau baik laki-laki maupun perempuan maka Allah tidak akan sia-siakan amal perbuatan mereka bak hukum timbal sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain menurut Imam Ibn Katsir bak hukum timbal sebagian kalian adalah anak-anak dari sebagian yang lain maknanya kata beliau Sesungguhnya pengabulan yang diberikan Allah kepada dosa ini tidak hanya meliputi satu generasi satu kurun saja, tetapi terus menerus siapapun yang memenuhi kriteria sebagai penduduk albab mereka terus di oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka, diijab oleh Allah doa-doa mereka dari laki-laki maupun perempuan tidak akan sama lagi. amalnya. Faladina hajaru maka orang-orang yang berhijrah wa ukhriju dan orang-orang yang diusir min dari rumah-rumah mereka wa dan orang-orang yang disakiti fi sabili di dalam jalan wa fatahu dan yang mereka itu berperang wa itu dan mereka itu terbunuh la ukaffiran anhum itu maka pasti akan kami hapuskan dari mereka keburukan-keburukan mereka yang ingin mengikuti satu alladzina kejar orang-orang yang berhijrah siapa itu orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang kemudian di antara mereka terdapat Ja'far bin Abi Talib Utsman bin Affan Abu Salah al-Makhzumi Ubaidillah bin Josh dan keluarganya dan banyak lagi di antara kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah dan total dari jumlah mereka adalah 83 orang laki-laki dan kira-kira 18 orang perempuan 100 atau orang yang kemudian terlibat ke Habasya ini orang-orang yang berikan Wahum oh, Ukhriju min diarihim dan orang-orang yang dikeluarkan maknanya diusir dan tidak nyaman, sehingga terpaksa mereka kemudian keluar dari rumah mereka. Kalau harga itu berhijrah, para orang yang berhijrah dengan kemauan mereka sendiri, yakni rombongan jangan bin kita Thalib yang lain. Terus sebagai ulama bahwa berujung diari dan orang-orang yang dikeluarkan dari rumah mereka karena keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak kondusif bagi mereka untuk tetap tinggal. Maka di antara orang-orang ini adalah Sidina atau orang Siddiq yang nanti akan diceritakan ceritakan. Wa usri tabi dan orang-orang yang disakiti di dalam jalan Allah, yaitu orang-orang yang tidak berhijrah ketika di Makkah dan mereka adalah orang-orang lemah yang mendapatkan ciptaan dan penganiayaan dari orang-orang Quraisy. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Mas'ud ada keluarga Yazid, Sumayyah, Ammar, ada orang-orang yang kemudian ada sana. Aku tidak tahu mereka ada Fadlan Al dan lain sebagainya yang mereka tetap tinggal di kota Makkah dan tidak berhijrah, tidak terusir dari negerinya, tetapi kurnu bisa diikat Allah bisa samping di jalanku. lalu dan yang berperang waktu itu dan terbunuh. ini adalah merujuk pada jihad di dalam perang Badar dan Uhud. Laukab beranahum sayyiatihim Pastilah akan kami Hapuskan dari mereka keburukan-keburukan mereka Walaupun menjaga kita Terjadi bintang anhar Dan pasti akan aku kata Allah Masukkan ke dalam surga yang kembali di bawah sungai Sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah di sisinya ada pahala yang akan sampai. Jadi ayat ini menyebut tentang wa autriju min diyari di antara orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari rumah-rumah mereka sendiri, dari negerinya sendiri. Terpisah tentang Sayyidina Bapak Bakar pada tahun ke itu maka beliau kemudian meminta ini kepada Rasulullah SAW untuk menyusul saudara-saudaranya berhijrah ke Habasyah. Maka dia meningkatkan menyiapkan perbekalannya. Kemudian berangkat dengan mengendarai untanya beserta perbekalan yang dicukupi. Sampai dia di sebuah perkampungan Bani Khuza'ah yang besar dan di antara mereka ada seorang pengikal yang mengepalai sebuah aliansi suku-sukunan Quraisy. Aliansi suku-sukunan Quraisy yang sangat kuat di sekitar kota Makkah namanya adalah Ibnu atau kata Indonesia bisa dibaca Ibnu Darwina. Ibnu Darwina ini kemudian bertanya kepada sini, radhiyallahu "Hendak kemana wahai Allah? Jawab Bakar hendak pergi dari kota Mekah sebab yang telah tidak mengendaki kehadiranku. Mereka membuatku tidak nyaman, mempersempit penghidupanku, mempersempit usahaku, dan memusuhi kepercayaanku. Maka aku pergi karena mereka bahkan tidak dibunuh seseorang hanya karena mengucapkan itu adalah Allah. Kata Ibnu Taimiyah, wahai engkau, waktu kabar ditai tidak pantas diperlakukan seperti ini. Karena apa? adalah seorang yang menyambut silaturahmi, karena apa? adalah seorang yang banyak melakukan kebajikan, meringankan beban orang, menyantuni fakir dan yatim, maka sungguh kau tidak layak diperlakukan seperti ini. Kembali ke Makkah di dalam perlindungan yang aku berikan. Maka kembalilah Sayyidina Bakar Siddiq ke kota Mekah didampingi oleh ibu Darbina beserta pasukannya yang bersenjata lengkap memasuki kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, maka ibu Darbina memanggil semua pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Kata ibu Darbina, demi Allah mulai hari ini putra Abu Lahab ini ada di dalam perlindunganku siapapun yang hidup dia dengan keburukan tidak akan selamat. Karena sungguh Allah akan berada di dalam perlindungan yang aku berikan biarkan dia berbuat seperti yang dia Lalu orang-orang itu kemudian mengatakan kami menerima. Ulama Sirina Mokar Asini ke dan karena beliau dihalang dari Masjidil Haram dan Ka'bah, maka beliau mendirikan sebuah masjid, mendirikan sebuah tempat salat di rumahnya yang terletak di sebelah selatan Ka'bah di arah Rukun Yamani. Maka dia salat di depan rumahnya, di depan gerbang rumahnya itu di dibangun sebuah masjid. Dia salat menghadap ke arah utara, ke arah Masjidil Haram sekaligus ke arah Masjidil Aqsa dalam satu garis lurus. Di dalam salat tidak bawa para sini membaca ayat Al-Quran dan Aisyah menceritakan sungguh ayat itu adalah seorang yang hatinya tipis. Apa maknanya seorang yang hatinya tipis? Beliau sangat mudah menangis. Jadi kan para sini itu salat di depan rumahnya di masjid yang dibangun di depan rumahnya mungkin menurut kita masih kecil saya izin tidak menyebutnya musalah bukan sebenarnya tidak tepat karena musalah dalam bahasa Arab kemudian terterjemah secara khusus sebagai tanah lapang tempat salat kalau masjid kecil namanya bukan musalah tetapi musajid masjid yang kecil masjid mungil kalau ada gereja ada kapel ini musajid sebuah masjid kecil tempat terbakar beribadah padahal diriwayatkan ketika itu Sayyidina Umar Siddiq adalah seorang yang berparas tampan berpostur indah posturnya Abu Bakar Siddiq itu kan kurus langsing kalau zaman sekarang kayak kemudian model-model pakaian yang ada di Milan, yang ada di Paris begitu ya. Sehingga apa ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sholat di depan masjid membaca Al-Quran dan beliau menangis ini banyak wanita-wanita dan anak-anak yang berlindung di sekitar untuk menangis bersama dia karena persona di Sayyidina anggota asli yang sangat mengerikan. Maka proteslah orang-orang kres kepada yang berdaminan kau lihat sendiri pada yang berdaminan kami menerima penindakan untuk al Bakar sebagai keamanan bagi dirinya semata, bukan agar dia merusak anak-anak kami dan merusak istri-istri kami maka berikanlah perlindunganmu kepada dia karena ini sudah pelanggaran. Kami terima perlindunganmu kalau soalnya adalah dia selamat saja. Tetapi kami tidak menerima perlindunganmu kalau perlindungan itu dia gunakan untuk merusak istri-istri kami, merusak anak-anak perempuan kami dan merusak anak-anak Jadi yang kita kemarin. Padahal datang ibu dan Gina kepada Siddiq radhiyallahu anhu, aku melindungi wahai putra Abu Hawa dengan Allah bukan untuk ini, tetapi agar kau selamat dan aman kosa di dalam rumahmu. Maka kata Abu Bakar izinkan aku tetap seperti ini di dalam perlindunganmu, atau kalau kau tidak mau melindungi aku dalam keadaanku tetap mengamalkan apa yang menjadi peraturan agamamu terus dia maka lepaskanlah perlindungan itu karena demi Allah aku tidak membutuhkan perlindungan saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka benar keyakinan yang kembali ke Ka'bah dan mengatakan aku mulai pada saat ini melepas perlindunganku kepada Allah Taala sendiri. Maka terserah kalian mau berbuat apa kepada diri. Maka setelah itu setiap kali Abu Bakar dan mulai menangis, datanglah orang-orang Quraisy untuk memukuli dia sampai pingsan dan harus dibotok ke Begitu berulang kali di dalam satu hari, dua hari berikutnya berhari-hari. Di Sayyidina operasi Bakar Siddiq dikabarkan seorang terluka yang mendapati bahwa dirinya juga disakiti dan disiksa oleh orang-orang Quraisy sehingga mengalami eh, berbagai macam eh, apaan sehingga beliau termasuk di dalam ayat ini bukan cuma wa awfidu min diyarihim tapi juga beliau adalah orang-orang yang wahudu bisa pilih dan orang-orang yang bisa kini di jalanku wafatalu Butilunya tidak, tapi wafatalu dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian sahabat mengatakan, "Kami mengukur diri kami dalam keutamaan atas apa yang kemudian dikirimkan Allah dalam surah Al Imran ayat yang ke-195 maka ada di antara kami yang hanya berhijrah saja maka ada di antara kami yang hanya diusir dari negerinya saja maka ada di antara kami yang hanya disakiti di jalan Allah saja maka ada di antara kami yang hanya kemudian berperang Allah akan semakin banyak yang kami lakukan dan kami alami di dalam surah Al-Imran ayat ke-195 itu semakinlah kami merasa itu kebaikan sebagai kebaikan di sisi Allah bagi kami. Yaitu orang yang berhijrah, orang yang diusir dari negerinya, orang yang disakini di jalan Allah, orang yang berperang dan terbunuh di jalan Allah. Ini semua adalah sebuah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa tentang cerita Bokar Bakar ketika dia beliau berniat hijrah dan cerita Bokar Bakar pada saat itu adalah orang yang membatalkan yang hijrahnya semula karena ada perlindungan dari Bina, tetapi kemudian beliau menyertai Rasulullah SAW di dalam Abul Husni tahun-tahun yang penuh dengan kesabaran dan penderitaan ketika Rasulullah bersama kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib dan para sahabatnya dibuat total total di Syiir Abi Talib di mana pada tahun di Syiir Abi Talib selama tiga tahun di Syib Abi Talib itu antara tahun ke-8 sampai tahun ke-11 dari kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Quraisy menuliskan perjanjian dengan di Ka'bah bahwasanya satu mereka tidak melakukan muamalah, tidak melakukan jual, tidak melakukan beli, tidak melakukan meminjam, tidak melakukan meminjam dan segala macam amalan yang lain, musyarakah dan perdagangan dan Bani hasil Bani Muthalib dan orang-orang yang bersama Muhammad. Yang kedua, mereka tidak melakukan pernikahan, pertimbahan, menikahkan maupun dinikahkan hubungan-hubungan kekeluargaan dengan Hashim bin Muthalib dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak ada hubungan ditolong, tidak ada hubungan menolong, tidak ada solidaritas di antara mereka dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jika Bani Hashim dan Bani Muthalib diserang musuh dari luar, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menolong sebagai sebagai sesama kuat Quraisy. Yang keempat, perjanjian itu nantinya otomatis batal ketika Bani Hashim dan Bani Muttalib meninggalkan dan tidak lagi membela Rasulullah SAW. Inilah perjanjian yang sangat zalim ketika itu yang ditandatangani oleh para pemuka kabilah yang 10 dari kalangan Bani Bani Mansur, Bani Umayyah, Bani Abdidah, Bani Husain, Bani Islam dan seterusnya untuk menghalang-halang bagi Hashim, Bani Mutalib dan juga Rasulullah dan para sahabatnya dari kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan pada masa tiga tahun di Syekh Abi Malik itu semua amat berat bagi kaum muslimin sehingga kami pada saat Nabi Waqqas kadang-kadang hanya memakan makanan yang dia adalah gaun-gaunan dan antara antaran sehingga masing-masing kami di dalam buang air seperti kecuali seperti buang airnya seekor kambing. Jadi tahun tahun yang sangat berat dan Sayyidina Abu karas sini setiap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan itu hingga kemudian tiba saat untuk berhijrah dan hijrah beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu di kota Madinah adalah hijrah yang sangat istimewa karena beliau mendampingi secara khusus hanya berdua kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan beliau yang lain yang kemudian Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Sidir Abu Bakar Sidir demi Allah, Allah pernah menyalahkan seluruh penduduk bumi dan memuji Allah yaitu ketika dia Allah mengatakan jika kalian tidak menolongnya membantunya membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semua Allah telah membantunya ketika dia adalah salah satu di antara dua orang yang berada di dalam bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Ali bin Abi Thalib pernah mencela semua bumi dan memuji Abu Bakar Siddiq sebagai satu di antara dua orang yang berada di jalan dua ketika mereka berada dalam perjalanan di jalan Madinah. Hijrah ke sini dan Abu Bakar Siddiq ke Madinah ketika beliau sampai di sana beliau adalah salah satu di antara orang yang mengalami satu penyakit mas yang sangat berat kepada kota Makkah karena Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang sangat mencintai kota Makkah. Nah, bagi sampai di Madinah, di dalam proses ta'akum persaudaraan antar muhajirin, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan dua orang yang mantan budaknya, yang adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yang pertama ambil bin Khalifah dan yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Ini tiga orang ini dipersaudarakan sebagai sesama muhajirin. Baru sesudah itu sudah mereka bersaudara sesama muhajirin, mengikat persaudaraan sesama muhajirin, lalu mereka dipersaudarakan dengan kalangan orang-orang ansor dan adalah Abu Bakar Siddiq mendapat kemuliaan dipersaudarakan dengan tokoh Ansar yang sangat terkemuka Abu Ayyub Al Ansari Muhammad. Abu Ayub adalah orang yang di rumahnya Rasulullah singgah ketika beliau berhijrah ke Madinah. Abu Ayyub Al Ansari adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hadis rifki peristiwa dusta kepada Aisyah binti Abi Bakar di mana beliau digosipkan berselingkuh dengan sahabat bin Abu maka Allah di dalam surah An-Nur menyebutkan tentang sifat orang beriman yaitu dalam mereka berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Di saudara dari Abu Bakar Siddiq ini adalah Abu Ayub al ansar dari kalangan Ansar dan Ummu Ayub istrinya dia kemudian dalam peristiwa hari sedikit itu mengatakan wahai Ummu Ayub seandainya kau jadi Aisyah mungkinkah peristiwa itu terjadi? Maka kata Ummu Ayub, Nauzubillah min tidak pernah terlintas di dalam tanganku, di dalam bayanganku mengerjakan perbuatan yang sekecil itu. Maka kata Abu Ayyub demi Allah, maka lebih tidak mungkin lagi Aisyah melakukan itu karena Aisyah lebih baik daripada diri. Dan aku demi Allah, aku pun tidak akan terpikir terlintas di dalam benakku demi Allah untuk mengkhianati dan berbuat buruk kepada keluarga Rasulullah SAW kepada istri beliau. pada sahabat itu lebih baik daripada diri. Jadi kepada dua orang inilah Allah menurunkan ayat. Kenapa kata orang-orang beriman itu tidak sebagaimana dua orang ini mereka berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengatakan kalau bukan abim ini adalah sebuah dusta yang besar. Nah, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini menjadi contoh atau contoh Mustafa Asyibai di dalam salah satu tulisan beliau, salah beliau, karena beliau menjadi contoh bagi kita orang-orang beriman, yakni pelajarannya setiap orang yang berprasangka buruk kepada saudaranya itu sebenarnya dia berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri karena dia membayangkan andai aku berada di dalam posisinya aku akan mengerjakan perbuatan buruk itu Ada aku menjadi dia aku akan mengerjakan perbuatan buruk itu sementara orang beriman itu mengatakan Andai aku jadi dia, aku tidak melakukan perbuatan buruk itu Padahal dia adalah lebih baik daripada diriku sendiri Nah, di dalam peristiwa Hijrah itu amat sangat terkenal syair yang didengarkan oleh Abu Bakar sini, yakni beliau mengatakan, "Duhai, apa yang bisa melakukan di sebuah tempat yang tiada titir, tiada pula jalil, tidak ada rumput-rumputan yang khas berada di kota Mekah. Sebuah lembah yang yang sangat sangat asing dengan saudara-saudara yang sangat asing. Maka mendengar dengan Abu Bakar yang sedang sakit demam, tidak Abu Bakar itu ketika awal datang ke Madinah karena shock, gitu ya, guncangan emosional karena keterikatannya yang sangat besar dengan kota Makkah karena mereka sangat mencintai kota Makkah sebagai tempat untuk berdakwah tempat menegakkan risalah tempat berislam yang mula-mula tempat mereka memperjuangkan akidah bersama Rasulullah maka Rasulullah pun ketika itu menjenguk Abu Bakar dan mendoakan ya Allah berkahilah untuk Madinah itu untuk kami berkahilah udaranya berkahilah airnya dan berkahilah semua penduduknya bagi kami semua karena doa Rasulullah SAW inilah menurut sebagian ulama kota Madinah adalah kota paling lembut hati kepada setiap orang yang beriman. Di dalam menyediakan airnya, di dalam menyediakan udaranya, di dalam keramahan penduduknya. Maka maka kita akan mengalami satu perasaan yang berbeda dibandingkan dengan kota Madinah yang adalah sebagai kota yang Baik. Maka berada di Madinah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini membersami Rasulullah SAW mendampingi beliau dalam segala suka dan duka dan adalah Rasulullah orang yang sangat mengkhawatirkan dan menyayangi Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai contoh, ketika beliau terjadi perang Uhud dan Rasulullah beserta para sahabat yang mengalami kekalahan karena tidak disiplinnya pasukan yang berada di atas bukit yaitu pasukan teman sebagai backup yang seharusnya dijaga mereka turun itu turun untuk memperbutkan hasil rampasan perang karena khawatir tidak kebagian maka ketika dari kekalahan itu terjadi tetapi Rasulullah berhasil diselamatkan dan naik ke atas bukit berkumpulan di sana Sayyidina Abu Bakar sini Sayyidina Umar Sayyidina Ali bin Abi Talib dan beberapa sahabat yang lain yang berada di sisi Rasulullah dan beliau di bawah Abu Sufyan bin Harb berteriak-teriak ala hubal tinggilah hubal kata Umar di atas teriak sambil menyebut hubal yang hina Allah lah yang maha tinggi Allah maha dan Allah adalah yang maha tinggi kata Abu Sufyan bin binasalah kalian kata Umar kalian yang binasa kami dalam keadaan yang bunyi demi Allah ya Umar aku telah mendengar kata Umar maka binatang kalian karena pemimpin kalian bermain. mereka berkata dusta Rasulullah tenang ada di antara kami dalam keadaan sehat serta saat kurang sabar. Abu Sufyan kemudian mulai puncak ketika itu karena merasa Umar orang yang lebih jujur daripada si pembunuh yaitu Ibnu Fatihah yang mengaku membunuh Rasulullah SAW. Maka bertanyalah Abu Sufyan Wahai Umar, demi Allah aku lebih percaya engkau daripada ilmu tabiat. Ini sifat-sifat di kalangan para Quraisy itu. Kejujuran itu kalau ada di kalangan musuh mereka tetap lebih percayanya daripada ketidakjujuran yang ada pada kawannya sendiri. Maka Sufyan menyatakan demi Allah yang luar aku lebih percaya engkau daripada ilmu kuliah. Katakan kepada bagaimana keadaan Muhammad. Muhammad bin Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara kami dan ada di seperti menabrak Pada Pendengar itu Abu Sufyan bin Harb segera membariskan pasukannya dan bergerak ke arah Makkah. Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 80 orang kaum Muhajirin dan Ansar untuk menyusul mereka sebagai pasukan pengarah kepada mereka Rasulullah berpesan di atas mereka jika mereka mengikat kuda dan menaiki kuda, maka mereka hilang. segera pulang dan kabari saudara-saudara tidak lagi. Tapi kalau mereka kemudian mengikat kuda dan menaiki kuda, maka mereka pulang ke mata. Maka kabar tidak bagi kalian kita bisa pulang dengan tenang. Ini yang dikatakan sendiri. Maka berangkatlah Bakar sini, dan di sana dia melihat pasukan Abu yang bin mengikat kudanya dan menaiki kota sehingga mereka pulang ke maka Begitu melihat pasukan Abu Bakar sini, Abu Sufyan memerintahkan pasukan itu bergerak secepat mungkin karena khawatir pasukannya Abu Bakar itu adalah pasukan kritis yang diikuti pasukan itu yang jauh lebih besar. Jadi sebenarnya meskipun pada secara lahir ada kekalahan di kalangan sahabat Rasulullah diserang dalam perang Uhud, pasukan Makkah itu tidak bisa disebut menang Kenapa? Karena mereka pulang para ramasan perang. Jelas. Itu mereka pulang para ramasan perang dan mereka pun pulang dalam mental orang kalah, bukan orang menang. Pulangnya itu bukan dalam mental orang kalah, tetapi bukan dalam mental orang menang, tapi mentalnya orang kalah. Sebagai sejarah menyebut, atau bahkan para penyanyi dan penari mereka yang pada awal perang berteriak-teriak itu kemudian diam selama perjalanan ke Mekah karena mereka merasa kalah kegagalan membunuh Rasulullah SAW itu sebuah kekalahan yang terasa telah bagi mereka sehingga pasukan Abu Bakar Asyidi pun yang hanya berkekuatan 80 orang berbanding mereka yang berkekuatan 3000 orang 80 orang itu bisa membuat takut 3000 orang Lalu kembali lagi dalam Abu Bakar ketika dia kembali Rasulullah itu ternyata sepanjang Abu Bakar Asyidi itu pergi amat sangat gelisah memikirkan Abu Bakar sakit kayak yang ditanyakan SpongeBobnya kepada Patrick. Kalau aku pergi, kamu ngapain Patrick? Kata Patrick, aku menunggumu kembali. Jadi betapa Rasulullah amat sangat mengkhawatirkan Jenderal Bokar sini sehingga ketika pulang bisa dengan kesenangan dan Rasulullah mengatakan wahai Abu Bakar jangan membuat kami khawatir lagi seperti ini jangan membuat kami khawatir lagi sebagaimana hari ini maka mereka pun pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang jun, seorang perwira, seorang prajurit, seorang pasukan yang amat sangat dipenuhi sifat salat taat. Beliau mendengar taat kepada siapapun yang memimpin beliau, tetapi ketika yang memimpin beliau itu mungkin derajatnya di dibandingkan dengan beliau jauh lebih rendah. Salah satu pengalaman yang kemudian dicatat oleh sejarah adalah ketika beliau bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendampingi Amr bin Al-As di dalam ekspedisi pertama yang dipimpin Amr bin Al-As sebagai pembuktian kebenaran keislamannya. Anak sangat berbangga ketika Islam menerima sebuah perintah dari Rasulullah untuk menaklukkan sebuah kota, sebuah wilayah, sementara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dijadikan sebagai anak buahnya. Jika dia amat sangat mulia, riwayat kemudian disebutkan Abu bin As bertanya kepada Rasulullah karena bahkan oleh bin Walid yang masuk Islam bersamanya tidak diberi kehormatan sebesar itu, tidak diberi anak buah seperti Abu Bakar dan Umar maka dia kemudian merasa ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kita cintai? Maka Rasulullah menjawab Aisyah. Kata Amu, maksudku dari kalangan laki-laki. Maka jawab Rasulullah adalah ayahnya, yang Lalu siapa lagi? Ayahnya Hafsah. Lalu siapa lagi? Suaminya Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Suaminya Fatimah. Kata Abu bin sudah itu aku tahu bahwa perlakuan Rasulullah yang amat sangat aku juga dirasakan oleh semua orang sebagaimana aku rasakan. Aku yang terlalu GR. Maka kata Abu Bilas, aku tidak melanjutkan pertanyaanku, khawatir aku disebut paling akhir sedang semua sahabat beliau sallallahu Berangkatlah Amr bin As bersama pasukannya dan mereka yang berkekuatan kecil sebenarnya sampai di satu padang yang luas di sebuah wahak kelasan lalu mereka beristirahat pada malam itu sebagian menyalakan api sebagian memasak dan sebagian memanaskan badan mereka pada saat itulah juga kita akan bin al pada sebagai lembaga memerintahkan semua untuk membalikan yang sedang memberi pahat Maka saya tidak buat Khattab rohkan kepada Abu bin al Apa maksudku kami disuruh matikan kami? Api ini sedang kami gunakan untuk apa makanan dan menghangatkan badan Kata Abu, kepada kami, matikan apinya sekarang Umar yang hendak membantah ini dengan Abu Bakar Siddiq wahai Umar dengarkan dia dia adalah polis amri yang ditunjuk Rasulullah bin kita maka api pun dimatikan ketika api dimatikan mereka sempat berlindung dengan berhimpun di dalam tempat mereka beristirahat itu terdengar gemuruh yang sangat luar biasa dahsyat ternyata itu adalah pasukan masukan yang melewati daerah itu yang ada mereka dalam keadaan menyalakan api pastilah mereka semua dibinasakan karena diketahui tempat peristirahat dan inilah kepemimpinan kepemimpinan bin Al-As yang sangat sempurna maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Umar katakan kepada Allah yang lebih tahu soal peperangan daripada kita. Pada kesempatan keesokan paginya, ketika mereka sampai di tempat yang dituju oleh Rasulullah SAW, Amr bin As mengatakan, kalian tetaplah menunggu di sini, aku akan masuk sendiri ke kota itu untuk menawarkan kepada mereka hal mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka untuk menerimanya. Tetapi jika sampai zuhur menurut Nabi kata kata Abdul jelas maka kalian hendaknya yang masuk ke dalam kota itu dengan dipimpin oleh kota sendiri. Maka Abu bin masuk ke kota itu sebelumnya jika Umar kata Umar gitu ya jangan kita kata-kata Umar itu jangan sok jatuh jangan sok pahlawan mau syahid barbar jangan ya egois gitu. Tapi Umar ditenangkan kembali oleh Sri Abu Bakar Siddiq, biarkan dia selesaikan bisa dengan caranya karena dia adalah ambil untuk pimpinan. Ternyata tidak sampai zuhur, bawah tubuh duha saja Amr bin Al sudah keluar dari kota itu bersama pemimpin kota yang menyatakan mereka semua masuk Islam setelah didakwai oleh Amr bin Al Jadi isi yang dibawa oleh Amr bin Al ini adalah isi yang sangat sukses tanpa melupakan Setitik darah pun mereka bisa mengislamkan sebuah kota yang Sejak saat itu kata Allah berkata, aku tahu bahwa lidahnya Amr bin Al-As lebih tajam daripada seribu pedang. Sejak saat itu kata Umar, aku tahu lidahnya Amr bin Al-As itu lebih tajam daripada seribu guru dan itulah yang memang terjadi apalagi nanti ketika melawan al tabot Romawi ada Panglima Romawi yang namanya al tabot yang mempertahankan Mesir Alexandria ibu kotanya ketika itu Alexandria dipertahankan oleh al tabot berkekuatan 300 ribu prajurit sementara pasukannya Abu bin As hanya 30 ribu Abu bin As minta bantuan kepada Umar kirimkan kepada bantuan wahai Abu ini sungguh minimal aku memerlukan 30 orang lagi. Dan aku menghadapi seorang panglima yang sangat cerdik, maka demi Allah aku memohon doa agar dimenangkan perang. Umar itu ngirim bantuan seorang orang, tapi dia cerita itu bukan 30 ribu orang, cuma tiga orang. Tapi mereka adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Zubair dan yang satu lagi adalah Mu'ad bin Jabal bin Umar. Ketika ditanya, lah kok cuma tidak. Kata Umar, setiap masing-masing mereka bernilai sepuluh ribu orang. Setiap masing-masing mereka bernilai dengan sepuluh ribu orang. Maka tiga orang ini yang berbuat amal tidak keras. Dan bagaimana dengan apa memperlakukan itu? Ketika itu ditanyakan, Umar mengatakan, mari kita tandingkan Alta Romawi dengan Alta Bodromani Arab mana yang lebih cerdik dan ternyata memang Alta Bodromani Arab ya Amrul perlu kelas ini jauh lebih cerdik daripada Atlagon Romawi. Kisah pembebasan Alexandria itu kira-kira kalau difilmkan juga sangat indah, jauh lebih indah daripada 300. Dan itu sebuah kisah sejarah yang sangat real dan luar biasa kisah tentang Alexandria. Kita punya asal kisah-kisah yang luar biasa. Kisah pembebasan Persia oleh Sa'ad bin Abi kisah pembebasan Alexandria oleh Amr bin Abbas. dan bagaimana perang-perang yang jalan-jalan Khalid di Yarmouk dan perang-perang lain. Kembali kepada Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cerita itu membuktikan kepada kita satu keutamaan beliau yang lain yang sangat agung, yakni bagaimana beliau menempatkan diri di dalam berbagai macam tugas dengan penuh ketaatan dan penuh kemuliaan. dan ibarat saatnya kita menggunakan periode khilafah atau periode kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah menyinggung pengangkatan beliau sebagai khalifah yang kemudian terjadi di Sakifah Bani Sa'idah yang Sakifah Bani Sa'idah ini tempat pertemuan sebagai pertemuan orang-orang Ansar. Secara aklamasi saya Abu Bakar sini ini sesudah sebelumnya orang-orang Ansar mengangkat secara sepihak Sa'ad di badan radhiyallahu anhu lalu Abu Bakar menawarkan kepada mereka justru untuk membayar Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah salah satu di antara mereka tapi Umar yang memiliki inisiatif terlebih dahulu dia dibayar sini Abu Bakar bahkan terpilihlah sini Abu Bakar Siddiq yang atau oleh para yang besar di Sakifah bagi Sa'inah pembicaraan tentang pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah tidak terlepas dari pembicaraan tentang apa ada wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa pemimpin yang kemudian diangkat sebagai dalil beliau. Jumhur ulama ahli sunnah berpendapat Jumhur ulama ahli sunnah berpendapat Rasulullah SAW tidak melalui kata-kata eksplisit mengangkat pengganti beliau, tetapi Rasulullah SAW mengangkat secara implisit melalui beberapa isyarat yang kemudian bisa dilihat oleh kaum muslim. Isyarat itu misalnya bahwa Abu Bakar yang ditunjuk Rasulullah untuk menjadi imam salat meskipun Rasulullah masih hidup dan beliau sedang sakit. Ketika beliau sakit dan Rasulullah ada di rumah beliau, Abu Bakar yang dituju untuk mengimami salam. Pada suatu hari Abu Bakar terlambat datang ke masjid, maklum sekali lagi rumah Abu Bakar itu di jauh dari masjid, dan Umarlah yang tampil di depan memimpin salat. Rasulullah yang sedang terbangun di kamar Aisyah, yang sedang tertidur, yang sedang terbaring di kamar Aisyah, kemudian segera bangun, jengkiran, kemudian bertanya, suara siapa itu? Demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak rela kecuali Abu Bakar yang mengikuti salam Maka bangunlah beliau dan melihat ke arah jamaah dan mengatakan demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak rela kecuali Abu Bakar yang memimpin salam Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin Umar pun mundur dengan ketakutan dan gemetar karena dia mendengar jadi Allah Allah dan Rasulnya tidak rida kecuali Abu Bakar yang memimpin Ini sangat jelas secara implisit Rasulullah menuju Abu Bakar Siddiq sebagai imam salah ketika beliau masih sakit. Meskipun bahkan ditolak oleh Aisyah karena Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku adalah orang yang lemah. Dia kalau baca Quran pasti nangis. Sungguh dia amat sangat berat untuk melaksanakan tugas tunjukkan orang lain untuk kita Rasulullah Allah dan Rasulnya tidak ada kecuali pada Allah kata Allah kalian seperti saudara-saudara Yusuf Allah katakan begini kalian bertahan begitu Allah sampai mengatakan demikian mengumpulkan pilihan kepada Abu Bakar Siddiq agar dia mengimani salat. Maka terhitung kira-kira selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit, Abu Bakar telah memimpin salat di Masjid Nabawi. Menurut sebagian ulama kira-kira pada 5 kali 5 waktu salat, 25 waktu salat. Nah, sebagian kaum Syiah menjadikan hadis Ghadir Qub Ghadir Qub ini sebuah sumur yang terletak dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah ketika musim haji di Ghadir Qub itu dan di sini sahih ada dalam Sahih yang bukhari tidak ada dalam Sahih Muslim tapi ada dalam surat Ahmad ada dalam muatak yang paling ada di dalam kitab para asmat sunnah Hadis ini sahih. Yaitu bahwa Rasulullah SAW ketika berada di Badrkum mengatakan Ali adalah barang jawab keluargaku, wasiku pemegang wasiatku dan warisku. Nah, hadis ini dijadikan punya seolah-olah bahwa lah yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau. Tetapi para ulama mengatakan itu adalah wasiat Rasulullah bahwa nanti kalau beliau wafat maka penanggung jawab dari waris beliau urusan-urusan terkait keluarga beliau adalah alih dari dari Rasulullah. Hadis itu kata para ulama tidak bisa dimaknai sebagai aliran yang kemudian diberi wasiat atas kepemimpinan tinggal beliau. Satu. Segera setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah maka datanglah Fatimah radhiyallahu kepada Allah kan menuntut tanah Khaybar dan Padang yang kemudian selama hidup Rasulullah menjadi sumber nafkah bagi keluarga beliau. Fatimah menuntut tanah itu agar diserahkan kepadanya sebagai ahli waris Rasulullah SAW yang masih hidup. Abakar menolak. Kenapa? Karena tanah Ka'bah pada itu ada kepemilikannya di dalam posisi Rasulullah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bukan sebagai kapasitas beliau pribadi. Maka tanah-tanah itu dikembalikan kepada negara. Demikian pula Abu kemudian menyampaikan sebuah hadis yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya Sesungguhnya kami para nabi tidak mewariskan harta benda, kami hanyalah mewariskan ilmu dan hikmah. Hadis ini disampaikan oleh kepada Fatimah, tetapi Fatimah enggan untuk menerima penjelasan itu sehingga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang Ibnu Katsir pun sulit menemukan riwayat pembantahnya meskipun beliau sangat sangat berparah bahwa cerita ini keliru jadi Ibnu sangat sangat berat, sebagaimana juga dia sudah teliti di tarikh-tarikh yang memungkinkan untuk diteliti ternyata baik Tabari, Ibnu Asakir di kitab tarik terbesar di dunia itu kalau Tabari 50 jilid ya kalau Ibnu Asakir itu 83 jilid asli halaman kitab tariknya Ibnu Asakir itu masih rekor yang tebal di dunia 83 jilid asli halaman itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti 83 ribu halaman. Kalau tim penerjemah itu sehari bisa menerjemahkan 5 halaman saja, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan semuanya? Belum kita ya, gitu ya. Nah, peristiwa ini implikasi dalam. Tapi dan hanya juga dan ya, aku berharap ada riwayat lain yang membantah riwayat ini. Tapi sampai saat ini belum aku temukan dari semua anak yang demi Allah karena riwayat-riwayat yang ada menyebutkan Fatimah radhiyallahu anha lalu memberikan Abu Bakar sini tidak berbicara dengan beliau hingga akhirnya sampai wafat Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Nah, karena kemudian posisi istrinya yang sedemikian dan Ali adalah orang yang sangat menjaga perasaan istrinya, maka Ali tidak membaikat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai wafatnya Fatimah. Ini yang menjadi catatan penting yang kemudian menjadi seolah-olah pembenaran bagi orang Syiah untuk menyatakan Ali tidak terima atas perkataan Abu Bakar sebab dia tak wasi sebab dia yang diberikan posisi. Tapi Ali Muhammad sangat menghargai istrinya sehingga kemudian dia tidak kembali Sayyidina Abu sampai kemudian Sayyidina Fatimah wafat. Bagaimana hubungan antara mereka saat itu baik sebenarnya? Abu Bakar Asyik adalah orang yang paling mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar adalah orang yang paling banyak menimang Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma sebagai putra dan kesayangan Rasulullah SAW dan ini sesuatu yang tidak terbantahkan dari berbagai macam riwayat. Dan seringnya Abu Bakar As-Siddiq kalau menerima Al-Hasan dan Husain, maka beliau menggodai Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan sama sekali tidak mirip Ali, betul-betul mirip Nabi, seolah tentang ayahnya ini sama sekali tidak punya andil di dalam pada anaknya. Dan Ali kalau kemudian disandai oleh Abu Bakar Siddiqnya, begitu pula Abu Bakar Siddiq eh, Ali bin Abi Thalib hanya tertawa-tawa. Bapak Ibu yang terhormat Allah rekan-rekan semuanya dan riwayat yang sangat kuat di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim juga menyebutkan kepada kita bantahan besar terhadap klaim para Syiah yang menyatakan Ali lah yang diberi atas al yaitu riwayat yang menyebutkan bahwa pada hari dilantiknya Abu Bakar Siddiq datanglah Abu Sufyan bin Harb kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Wahai putra pamanku, kata Abu Sufyan bin Har, ibunya Abu Sufyan itu berasal dari Bani Syib. Maka dia kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai putra pamanku, tidak layak urusan ini diserahkan kepada orang dari kabilah yang paling lemah di antara kita." Sukunya Abu Bakar itu Bani Naim. Bani Naim itu dikarenakan 12 suku Quraisy dia suku yang paling lemah. Maka kata Abu Sufyan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah, aku sudah menyiapkan pasukan dan kuda kudaan untuk mendukung sebab kepala yang paling dekat kerabatnya dengan Rasulullah dan paling berhak atas kekuasaannya. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Sufyan, apakah anda ingin masih menjadi masih ingin menjadi musuh Allah? Sejak sebelum berislam sampai sekarang sudah berislam pun masih menjadi muslim demi Allah asyik dengan yang lebih berhak karena dia adalah satu orang di antara dua yang berada di dalam dua karena dia adalah karena dia adalah karena dia adalah dan alif bin Abi Thalib di dalam riwayat itu menyampaikan banyak sekali keutamaan bahkan dan sesudah Sayyidina Fatimah radhiyallahu Rasulullah wafat pada datanglah alih kepada Abu Bakar pembaikannya disertai dengan Zubair bin Al-Awam. Zubair itu orang yang sangat setia kepada Ali. Zubair itu orang yang sangat mencintai Ali. Mereka kan sepupu. Jadi Zubair itu putra Sofia binti Abdul Muttalib. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah putra dari uh, Abu Talib bin Abdul Muttalib yang adalah kakak Sofia. Maka kita bisa melihat persaudaraan antara Ali dan Zubair ini sangat kuat sebenarnya. didugungkan bayat Ali bin Abi Thalib dan Zubair terhadap Abu Bakar as karena Zubair juga karena solidaritasnya kepada Ali menunda bayatnya kepada Abu Bakar as Padahal agak lucu juga ya. Zubair itu adalah kan ya dia suami dari Asma binti Abu Bakar itu kan menantu gitu. tapi demi solidaritasnya kepada Ali dan Fatimah dia minta bayangannya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah ini tentang eh, pembayaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah پڑے سر پڑے سرکے yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah melanjutkan pengiriman pasukan bersama Hizdain menuju Balta yang ada di di tempat terbunuh Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha dengan misi agar pasukan Ka'ab Usama menaklukkan wilayah tersebut dan mengusir para tentara Romawi yang melakukan kekacauan di daerah tersebut. ketika Rasulullah menjelang wafat, pasukan bersama ini berkemah di luar kota Madinah dan menunda keberangkatan. Tapi perintah pertama yang dikeluarkan dalam Rasulullah adalah mengirimkan pasukan bersama. Tartam Abu Bakar sendiri mengatakan, wahai panglima kami, wahai amir kami, yang pertama aku memohon izin kepada aku tidak bisa mengikuti pasukan ini sesudah aku diamanahkan untuk menjadi khalifah Rasulullah. Karena apa? Dulu Abu Bakar anggota pasukan itu. Abu Bakar adalah anggota pasukan itu. Jadi Abu Bakar untuk tidak ikut berangkat itu meminta izin kepada Amir. Tentu saja aku izinkan wahai khalifah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Wahai Amir kami, semuanya aku mohon kepada engkau agar kau bebas tugas salah seorang di antara pasukan agar mampu agar dia mendampingi di Madinah ini. Siapa? Kata Usama. Umar. Jawab Umar. Oh, kata Usama. Tentu saja saya Khalid lebih berhak berada di Madinah. Dan semua aku sangat-sangat berat hati ketika diangkat menjadi panglima dan ada Syekhain, ada Abu dan Umar di antara pasukan sesungguhnya keputusan untuk meminta Umar agar tetap bisa di Madinah meringankan hatiku dan kata maka berangkatlah bersama bin Zaid dan dilakukan dari Syekh Umar setelah Abu Bakar memohon agar Umar dikecualikan dari pasukan yang berangkat dan tetap tinggal di Madinah tidak ada hari di mana Umar bertemu dengan Usama bin Zaid kecuali Umar selalu mengambilnya sebagai ya Amir. Wahai komandan, siap dan diri. Bahkan maka setelah Umar menjadi khalifah setelah Umar menjadi Amir ini tetap saja Umar memanggil Usama sebagai ya Amir, wahai komandan. Karena amat sangat penghormatan yang diberikan Umar kepada diri. Hatta masih dalam pembagian tunjangan tahunan kepada para sahabat Rasulullah maka Usama bin Zaid mendapat bagian 12 ribu dinar sementara anaknya Omar 10 ribu dinar sementara anaknya yakni Abdul bin Umar mendapatkan bagian hanya 8 ribu dinar tunjangan tahunan 10 ribu dinar itu lumayan ya. karena satu dinar 2,3 juta tapi 10 ribu dinar 23 miliar setahun jangan untuk bersama Zaid. Sementara Ibn Umar dalam Umar cuma mendapatkan 8 guru. Maka bertanyalah Ibn Umar kepada ayah ayah kenapa ayah utamakan bersama di atasku? Sementara usia kami tak jauh beda. Sementara bakti kami ayah baru sendiri. Kata Umar kepada anaknya demi Allah wahai anakku, Usama lebih dicintai Rasulullah daripada kamu dan ayah Usama lebih dicintai Rasulullah daripada ayah. Nah, Abu Bakar Siddiq segera menyusun pasukan untuk menumpas Bani Hanifah yang bangkit dengan nabi palsu mereka Yaman al-Qaddam dan juga hak dari Bani Asad di Najat serta Al-Aswad Al-Ansi yang ada di yang dengan nabi palsu yang sangat banyak. Bahkan ada nabi palsu korban yang kemudian bergabung dengan dikatakan Abu Bakar namanya saja Salamah Al-Qadar terlebih dahulu Karena yang saja ini Binti Al-Haris Taminya ini sangat kuat Lalu Salamah Al-Qadar menawarkan separuh Pembijian yang amat untuk saja Dan saja menerimanya Lalu bahkan Salamah Al-Qadar Melamar saja Binti Al-Haris ini Jadi nabi palsu laki-laki menikah dengan nabi palsu perempuan Maharnya adalah pembebasan dari sholat isya dan sholat subuh. maharnya adalah bagi umat mereka berdua sejak saat itu tidak wajib sholat isya dan sholat subuh. Ini mahar pernikahan saya al-Qadar dengan Saja hari Haris al ini. Kita ceritakan sedikit Al-Aswad al-Asri di Yaman dihancurkan oleh pasukan Abu Musa al-Ashari dan kawan-kawannya Kulaifah Al-Asabi dihancurkan oleh Ikrimah bin Abi Jabal anaknya Abu Jahal adalah orang yang mulia beriman salim dan syahid nanti Ia Yamama di Ikrimah bin Abi Jahal ini menghancurkan Al-Basu pasukan Al-Basu Kulaifah Al-Asabi dan bahkan kemudian kita kemarin menjadi sejak Nabi cerita tentang siapa yang Suhail bin Amr al-Dawsi yang melalui dakwah Suhail bin Amr al-Dawsi lah Pak al-Asad ini kembali insyaf dan bertobat dari kenabian palsunya kembali menjadi seorang muslim yang baik dan bahkan nanti syahid di dalam perang lawan Romawi dari nabi palsu jadi syahid itu luar biasa perjalanan ini dan kemudian pasukan bersama Abu Bakar di Yamamah akhirnya kemudian diserbu oleh Khalid bin Awad bersama pasukan gabungan dengan Ikrimah bin Abi Jahal di mana Ikrimah kemudian dikalahkan terlebih dahulu oleh Musailamah dan gugur sebagai syuhada. Adapun kisah yang terjadi dalam perang Perintah ini antaranya adalah tentang Laila Ummu Tamim yang kemudian adalah istri dari pemuka Bani Tamim yang menyatakan setia kepada Sadiq bin Al-Faris, si Nabi palsu, kemudian dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid, lalu dinikahi oleh Khalid istrinya. Ini menjadi kasus karena adik dari Malik bin Muayyad, pemuka Bani Tamim yang istrinya diperiksa oleh Khalid setelah dibunuh ini, kemudian mengadukannya kepada orang yang tetap dan Umar tetap meneruskan aduan itu kepada orang asing. Jadi bayangkan eh, pelapor itu kami sudah menyerah, tapi Abu tetap membunuh kakak saya dan bahkan menganggapnya sebagai kafir lalu menikahi istrinya. Nah banyak kasus Yesus berkembang nah, itu sehingga kemudian Umar bin mengatakan pedang kalian terlalu tajam Jadi Allah pecat dia sekarang juga atau berhentikan aku sebagai pembantu. Kata Umar mengatakan demikian karena ini sudah berbahaya. Maka menangis dan mengatakan demi Allah bahwa yang tidak akan pernah kita lupakan adalah kali ketika Allah Yesus menus. Yang mengurusnya adalah Allah bukan manusia. Maka kalian akan tegur dan dia akan aku bayarkan sebagaimana Rasulullah dulu membayarkan dan dia kepada orang-orang dari Bani Dima. Jadi dulu di masa Rasul juga pernah bikin pelanggaran serius. Satu kabilah sudah menyerang dibunuh sama mereka dan kotanya kan dihancurkan oleh Rasulullah ganti semua biaya orang di dibayar dia dia ya, kerugian masa benda sampai centong penyedok bubur pun diganti oleh Rasulullah SAW. Gara-gara kelakuan baru lalu paling menyesal dan bertaubat. Tapi terjadi lagi di masa Abu Bakar sini. Maka Abu Bakar mengatakan izinkan aku tetap mengikuti teladan Rasulullah SAW. Paling tidak akan aku pecat karena dia adalah pedang Allah yang akan diluluskan kepada orang-orang murtad itu. Sementara segala kerugian yang ditimbulkan oleh kalian akan aku bayarkan. Ini yang dikatakan melakukan asli. Sampai kemudian kesuksesan Abu Bakar ini di dalam memimpin taksil, pangkalan yang disebut sebagai taksil pengembalian kepada asalnya karena pangkalan yang dipimpin Sayyidina Abu Bakar ini benar-benar disebut masalah taksil karena beliau menjaga asal dari kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menolak membayar zakat para murtad dan para nabi palsu yang kemudian muncul di jadilah Ini terbuka dengan beliau menjaga kaum muslimin di saat-saat kritis, di saat-saat ditinggalkan oleh Rasulullah dan ada bukan Abu tidak akan bisa melakukan hal ini. Ada bukan Abu yang sangat teguh, ada bukan Abu yang sangat lembut, ada bukan Abu yang sangat kokoh dengan berpegang pada ketangguhan sunnah Rasulnya. Tidak mungkin kemudian terjadi sebuah keadaan yang selamat di antara ya, kaum muslimin sebab Abu Bakar berhasil mempertahankannya dengan ketegasan yang tidak mengalami kelemahan Hingga pada kira-kira dua tahun empat bulan Abu Bakar memerintah, ketika semua persoalan pemberontakan pemberontakan para nabi palsu, para penolak bayar zakat para mutatif diselesaikan, sakitlah beliau dan dalam sakit menjelang obatnya Abu Bakar Siddiq di depan para sahabat dan Abu Bakar bin Auf bertanya wahai Khalifah Rasul siapa yang akan petunjuk untuk memimpin kami seperti dalam karena aku lihat tanpa tidak akan lagi bersama kami setelah hari ini ini berasal dari Bakar bin dan memang hari itu adalah hari kematian Rasul Kata Allah karena Allah, aku memilih untuk kalian, aku menunjuk untuk kalian seorang lelaki yang paling kuat, yang paling kokoh di dalam agama, yang membedakan hak dan batil. Umar. Abdurrahman bin Auf terperangah. Wahai para Rasulullah tidak akan melihat. Ada Nabi, ada engkau saja. Umar begitu keras pada kami. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada engkau, bagaimana nasib kami nabi Dipimpin oleh Umar yang sekeras itu. Bahkan berarti pandai bertanya kepada Allah. Bakar demi Allah apa yang akan kau katakan kepada Allah kalau kau pilih rumah bagaimana kau akan jalan satu rumah ini kalau kau pilih rumah kata Abu Bakar demi Allah apakah kau menakutkan aku di aku kata Abu Bakar dudukkan aku kata kemudian didudukkan karena sudah tidak kuat duduk sendiri dan didudukkan Abu Bakar sini dan kemudian mengatakan demi Allah aku akan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa aku telah menyerahkan urusan umat ini pada orang yang aku anggap terbaik di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian lembaga Bakar tak dituntun ke arah jendela, dibuka jendela saja dan kemudian kau sudah berhenti di sana dan beliau mengatakan aku telah menunjuk kalian kemarin tetap sebagai pemimpin di dalam dengan ketaatan dia karena sesungguhnya Rasulullah telah beritahu kepada Lalu hari itu Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan empat Qatar di rumahnya diketuk pintu berulang kali orang orang susah tanpa ditemukan karena apa? Shock ditunjuk dari pemimpin itu. Senin luar biasa seharian dia menangis karena apa? Dia mengenangkan kepada diri atau Abu Bakar yang tidak mungkin tergantikan. Dan berulang kali orang sudah mengatakan sejak dulu dia benar-benar merepotkan para penggantinya. Karena pernah ada satu kejadian Umar melihat Abu Bakar Asidik mendatangi rumah seorang wanita tua. Datangi sana, kemudian Abu Bakar Asidik pulang. Lalu Umar datang ke rumah wanita tua itu dan bertanya, apa urusan laki-laki itu kepada laki itu? Kata ibu itu, demi Allah setiap pagi dia membersihkan rumahku, menyiapkan segala keperluanku untuk mandi, pakaianku, makananku, dan semua kebutuhanku seharian lalu setelah itu dia pulang ke rumahnya terdapat dia pasti merepotkan para penggantinya sampai urusnya sampai ngurusin jaga-jaga tua ya dikurusin sendiri di rumahnya disiapkan mandinya disiapkan makannya disiapkan bajunya disiapkan keperluannya kata Allah siapa yang bisa menggantikan orang macam itu karena kita sudah cerita kemarin bahwa bahkan adalah orang yang sangat di dalam beramal dan kegesitan bahkan ada di balik teruntukan itu kegesitan kan, beramal yang tidak tertanding. Dia adalah orang yang bisa salat malam, bisa puasa, bisa menjemput orang sakit, bisa mengantar jenazah, bisa menyatu yatim, bisa menyantuni fakir miskin. Dalam kedatangan Rasulullah dari malam sampai subuh sementara para sahabat lain mengeluhkan Mana mungkin kami sudah menulis itu semua pada kita baru pulang dari sebuah penelitian yang melelahkan pada malam hari Jadi di balik kita antara adalah orang yang sangat gesit dan beramal dan tidak terpungkiri salah satu jasa besar beliau lagi adalah pembentukan panitia penyusunan Mustaf Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Terutama yang paling muda di antara Qurra, di antara para penghafal Quran dan para pemuka di Al-Quran dengan satu kepadanya yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita dari dari tempat itu sudah sudah tidak usah panik-panik, panitia, ada yang terlalu baik pada Rasulullah. Saya apa kok semua, saya tinggal dulu, itu juga bisa punya usahanya. Silakan diberi. Tetapi saking hati-hatinya dari kitab ini, sehingga meskipun dia apa dan anggota timnya semuanya apa? Anggota timnya ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal, ada Usman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ya, di panitia lima bersama Zaid bin itu sendiri. Ini semuanya apa murah? kalau mereka jadi panitia begitu kan sebenarnya tidak lapor sama bukan. Kami sangat kecocokan apa saja dari antara kami sudah selesai. Tapi dahsyatnya adalah mereka membuka sebuah forum pendaftaran hafalan Quran. Siapa yang punya hafalan bisa mendapatkan dua orang saksi, hendaknya mendaftarkan hafalannya kepada mereka. Ini saking hati hatinya mereka memakan waktu yang lama sampai kemudian terhimpunlah besar yang disebut kalimah. Maka orang yang menuduh Al-Quran itu sebagai sesuatu yang kemudian tidak lagi original, ada yang hilang, ada yang kemudian perbedaan sebagainya amat sangat tidak menghargai kerja keras yang Sabit yang disebut amat kata Quran tetapi bagaimana beliau kemudian ya, ada orang setelah hafalan cuma dua ayat terakhir Al-Baqarah itu kemudian aman lama di tubuh kenapa nyari saksi tidak dapat dapat malu pak dia orang bukan penghafal yang baik sehingga menentukan orang yang mau bersaksi untuknya itu tidak banyak itu ditunggu itu sampai selesai akhirnya dia kemudian mendaftarkan bacaan dia ini amanah rasul sampai maksudnya Allah kabil kafir maksudnya Allah kabil kafir kata orang di panitia Allah pak cuma itu tahu tetapi betapa penghargaannya yang lebih luar biasa kepada hal eh, semacam dan ini adalah sebuah dorongan yang sangat liar dari Abu Bakar Siddiq Rasulullah Demikian eh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini tentang kelanjutan kisah tapi Pak Rasul yang aku Abu Bakar mudah-mudahan bermanfaat kita sedang menelusuri kisah beliau mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita untuk melayani beliau radhiyallahu anhu. Bapak Presiden kesempatan yang waktu yang datang Insya Allah kita mulai dengan saya di Hamdan bin Khattab Terima kasih yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.